الفاتحة لنا شريعة سمحة طيبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة كاملة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاءنا بهذه الملة الحنيفية والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج مناهجه المستقيمة أما بعد para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian yang terhormat. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan taufiknya kita berada di dalam majlis ta'lim sebagaimana biasanya. Kesemuanya tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kerahmatannya, kenikmatannya, serta yang kepada kita demi untuk membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Maka itu wajiblah kita menghaturkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah disampaikan kepada kita terutama agama Islam yang telah dipimpinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang satu-satunya jalan untuk membawa kita kepada kejayaan, kemuliaan dan keselamatan dunia dan akhirat ialah agama Islam yang telah disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim dengan sebutan as siratul mustaqim. Maka itu Allah memerintahkan agar kita kesemuanya selalu berada di atas as siratul mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus dan ikutilah jalan itu. Serta janganlah kamu mengikuti jalan yang bermacam-macam. Tentu nanti kamu akan pisah dari jalanku itu. Maka itulah saudara-saudara, alhamdulillah kita tetap berada di atas as-siratal mustaqim maka apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita pahami kita laksanakan sebagaimana mestinya serta kita sebar luaskan termasuk apa yang kita hadapi adanya bulan Ramadan dengan segala kandungnya. Bulan Ramadan dengan segala kandungannya. Sebagian penjelasan sudah saya sampaikan pada pengajian Ahad yang lalu. Maka perlu diteruskan dengan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan Ramadan serta puasanya dan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah." فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atasmu puasa Ramadan Dan aku Kata Nabi Muhammad s.a.w Telah menyunatkan Untuk kamu sholat pada malam maka barang siapa yang melakukan puasa serta melakukan salat pada malam harinya dengan dasar imanan sadar dengan keimanan yang sungguh dan tulus ikhlas serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala kharaja min dunubihi ka yaumi Sungguh ia keluar dari dosa-dosanya laksana anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibu. Saudara-saudara, memang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibebankan kepada kita agar kita jalankan yang merupakan amal-amal ibadat entah itu dihukumi wajib atau dihukumi sunnah membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat serta kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat sebab apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dibebankan oleh Allah untuk kita lakukan dan kita laksanakan di samping pahala yang besar mengandung hikmah yang tinggi untuk kejayaan kehidupan kita di dalam alam dunia. Adapun soal pahala, adapun soal ganjaran sudah di tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadat itu besok pada hari kiamat di dalam surga. Adapun di dunia dengan amal-amal ibadat itu, dengan amal-amal soleh itu, pelaku-pelakunya di samping mendapat jaminan pahala besok pada hari kiamat dan di dalam surga, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini yang merupakan keselamatan dalam dunia, kebahagiaan dalam dunia dan kejayaan di dalam dunia. Ada kalanya saudara-saudara orang itu walaupun melakukan ibadat tapi di dalam dunia oleh Allah tidak diberinya tapi nanti diperlukan di dalam alam akhirat. Jadi jelas dan nyata amal perbuatan ibadat kita itu kalau kita jalankan sebagian mestinya dengan dasar imanan sahabat betul-betul yakin percaya dan beriman serta tulus ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT segala macam ibadat Allah menjamin pahala yang besar di dunia ada kalanya orang yang diberi oleh Allah SWT ada kalanya tidak tapi kesemuanya itu mengandung hikmah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap muslim dan muslimah hendaknya betul-betul mempergiatkan diri untuk menerima segala tugas kewajiban ibadat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adanya puasa Ramadan yang sudah diwajibkan oleh Allah bahkan dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW termasuk hadis yang tersebut Inna Allah tabaraka wa ta'ala faradu alaikum siyama ramadhan jadi harus kita yakin dan kita menerimanya dan kita laksanakan sebagaimana manusia saudara-saudara amal-amal ibadah dan agama Islam ini mudah dan gampang sebagaimana sudah banyak saya terangkan termasuk puasa nah kita melakukan puasa di dalam bulan Ramadan rukunya hanya dua. Niat dan imsak. An-niyah wal imsak. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Semua amal perbuatan dalam agama Islam ini harus disertai dengan niat. Maka niat itu termasuk syarat sahnya amal atau langsung kita menjelaskan termasuk rukunnya amal perbuatan itu. Niat-niat ibadah sebagaimana yang sudah banyak diterangkan harus bersama dengan permulaan ibadat itu sendiri. Sebab dijelaskan aniyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menuju sesuatu bersama dengan melakukan. Wa mahaluha fil qalbi dan tempatnya dalam hati. Wa talafud biha mustahab dan mengucapkan niat ini mustahab. Dikatakan baik atau disunatkan. Kalau kita melakukan sholat, permulaan sholat takbiratul ihram, jadi niat sholat harus bersamaan atau dibarengkan dengan takbiratul ihram. Kita melakukan wudhu, permulaan wudhu adalah ghuslul wajib, menyuci muka. Nah, niat dalam wudhu harus bersamaan atau dibarengkan dengan basuh muka. Begitu juga zakat. Begitu juga haji. Kita masuk haji setelah ihram dan di sana kita tapi puasa lain daripada itu. Mengapa? Karena puasa itu permulaannya tulu ul fajri, naiknya fajar. Nah, naiknya fajar ini jamnya pagi karena selesai malam datang pagi dengan naiknya fajar di situ permulaan puasa kalau kita diperintahkan meniatkan puasa pada saat itu ini ada suatu kesukaran yang berat bagi pelaku-pelaku. Sedangkan agama Islam ini agama-agama Yusuf, agama gampang dan mudah. Nah, sebab itu diperingat oleh Allah SWT berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, niat puasa tidak di waktu fajar, tidak bersamaan dengan mulai kita berpuasa, tetapi kita diberi tempat dan waktu untuk meniatkan puasa mulai maghrib sampai fajar jadi di waktu malam. Sebab dalam Islam ini tidak ada jalan buntu, tidak ada deadlocknya. Maka kalau sempit dan sukar makin luas. Idza al amru ittasa. Ini kaidah usuliyah, pokok peraturan usul fikih adalah idza al amr kalau sempit urusan itu maka menjadi luas. Sekarang sempit sekali, Bahkan kalau umpama berfajar itu kita niat, berarti sudah masuk fajar. Berarti kita niat sudah masuk siang. Nah, itu juga. Maka etasa diperluas, niat puasa harus di waktu malam. Kalau tidak diniatkan di waktu malam, puasa kita tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, malam itu siama qoblal fajri fala siyama lahu barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar maka tidak dianggap puasa nah, jadi <clears throat> setiap malam dari bulan Ramadan itu wajib kita niat untuk melakukan puasa pada siang hari kecuali kalau puasa sunnah kalau mau sunnah sebagaimana toh sudah saya terangkan, boleh kita meniatkan puasa walaupun sesudah fajar, pagi, siang, asalkan qabla zawal syamsi, sebelum datangnya waktu zuhur dan sebelum kita kemasukan apa yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasa wajib, wajib kita adakan niatnya pada malam ai qoblar fajr sampai ada masalah dalam ilmu ilmu fikih andai kata ada orang lupa niat tidak terbayang puasa sama sekali dalam hatinya dan tidak ada gerak dalam hatinya tidak ada niat sama sekali karena lupa Tahu-tahu masuk siang, sudah pagi, siang, baru dia sadar ingat, ah ini puasa. Tadi malam saya tidak terbayang sama sekali dalam hati saya adanya puasa. Sehingga saya tidak lihat sama sekali. Karena lupa. Nah kalau sudah begini bagaimana? Puasanya tidak sah. Karena tidak ada niat. Tapi orang demikian itu kena tindakan hukum wajib insaf Wajib merupakan orang yang berpuasa dan nantinya wajib qadha. Akan tetapi tidak berdosa karena lupa. Nah, jelas? Jadi kalau lupa niat, puasanya tidak sah dan kena tindakan hukum wajib imsak, wajib mencegah makan dan minum merupakan orang puasa, serta nanti sesudah Ramadan, sesudah hari raya wajib dia melakukan kodok. Akan tetapi tidak dosa karena lupa. Maka itu setiap muslim dan muslimah hendaknya betul-betul menyadari hal ini serta menjaga jangan <coughs> sampai kehilangannya. Orang bertanya, andai kata saya meniatkan puasa Ramadan satu kali untuk sebulan, bagaimana? Jelas tidak boleh. Karena tidak ada orang puasa satu bulan penuh. Puasa itu fajar maghrib, fajar maghrib, dari fajar sampai maghrib. Oh, kalau sudah maghrib tidak lagi puasa. Hanya kita puasa fajar maghrib di dalam bulan Ramadan. Bukan kita puasa sebulan Ramadan penuh. Dan setiap hari ini merupakan ibadat puasa sendiri-sendiri. Jadi tidak bersambung atau tidak menjadi satu. Maka setiap hari harus kita penuhkan syarat dan rukunnya hingga puasa kita menjadi sah. Orang tanya, apa buktinya? Buktinya dengan jelas dan nyata. Kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 umpama. Puasanya sah, cocok, tepat syarat dan hukumnya. Lalu datang tanggal 11 rusak puasanya. Batal puasanya. Atau salah perempuan datang haid atau nifas dan sebagainya. Rusak puasanya. Tanggal 10 eh, tanggal 1 sampai 10 atau 10 hari puasanya tidak ikut rusak. Tidak ikut batal. Yang batal dan yang rusak hanya tanggal 11. 1 sampai 10 utuh sah, tidak boleh. Yang rusak tanggal 11, ya tanggal 11 saja. Nah, kenapa tidak rusak semuanya? Karena ini tidak menjadi satu, tidak sambung. Lain kalau sholat. Kalau kita sholat empat rakaat umpama zuhur empat rakaat. Setelah kita mendapatkan empat rakaat, lalu kita duduk tasyahud akhir. Setelah kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah batal sholat kita atau wudhunya batal otomatis sholatnya batal sudah anggap mengentut umur batal wudhunya batal sholatnya lalu dia wudhu saja wudhu apa sudah tidak boleh jalan lantas duduk meneruskan tadi setelah syahadat terus duduk Allah Taala Muhammad wa tidak boleh nah kenapa harus sholat lagi karena empat rokat jadi satu. Batas satu, batas semua rusak sebagian, rusak semua. Maka itu cukup niatnya satu. Niat sholat empat rokaat cukup satu. Tapi kalau puasa tidak begitu. Hari-hari puasa sampai sepuluh hari rusak tanggal sebelasnya Tidak rusak semua. Karena tidak bersambung karena itu setiap hari harus lengkap dan penuh, maka setiap hari itu pun harus kita adakan niatnya masing-masing. Ada pun azam, azam itu kemauan. Dari sekarang sudah boleh azam. Insya Allah Ramadan ini saya akan puasa sebulan. Nah itu namanya azam, kehendak yang kuat, kemauan besar. Nah, ini azam, bukan niat syar'i dari nah, jelas jadi setiap malam harus niat dan niat itu cukup satu kali dalam hati. Umpama orang mau niat dengan secara lengkap, ya baik. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Dalam hati mengucapnya mustahab atau dalam hatinya saya besok pagi niat puasa Ramadan lillahi ta'ala. Cukup. Saya niat puasa Ramadan besok. Cukup. Hatinya ini berbicara. Saya niat puasa besok. bapak puasa Ramadan besok. Cukup. Nah, setelah niat makan, minum, tidur, tidak apa-apa, tidak usah niat lagi. Anggap ada orang niat bisa. setelah niat lalu makan, minum, tidur, nanti bangun, tidak usah niat lagi. Bukan niat, misalnya makan, makan niat lagi, minum, minum niat lagi. Ah, bukan begitu. Ini obral niat. Tidak begitu ini cukup satu kali niat tidak harus satu karena waktunya belum masuk puasa jadi cukup satu kali hanya harus di dalam hati fil qalbi kadang-kadang di masjid-masjid dilanggar dituntun niat niat semua mawar itu sauma wadil. tapi hati kosong itu belum niat yang jadi ada di dalam hati nah, ini yang hati kita betul-betul kita diam kita bayangkan mati saya niat puasa besok dalam bulan Ramadan. sudah cukup. Atau saya puas, niat puasa Ramadan besok pagi. Sudah cukup. Atau tadi saya katakan dengan lengkap nawaitu sama wa dan sebagainya tadi. Lalu kalau orang membaca itu nawaitu shoma an ada di syahri Ramadana boleh dibaca Ramadana, boleh dibaca Ramadani kalau kita baca Ramadhan itu nahunya jadi maqdar zaman. Kalau kita baca Ramadhani ini mudhaf. Isim yang ghair munsharif kalau dimudahkan menjadi kas Kedua al-imsak mencegah makan, mencegah minum, mencegah persetubuhan dan mencegah segala atau semua yang membatalkan puasa mulai fajar sampai malam yang membaru puasa <clears throat> termasuk apa yang masuk ke dalam dari telinga, dari hidung, dari lubang mana masuk. <clears throat> Nah, ini adalah membatalkan puasa. Kalau injeksi atau suntik ini tidak tidak membatalkan puasa asal di sini. Kalau orang masukkan obat di telinganya ini batal puasanya, di hidungnya masuk ke sini ini batal puasanya di lubang kencingnya dikasih obat masuk dalam ini batal puasanya tapi kalau injeksi atau suntik di sini nggak apa-apa di sini nggak apa-apa di bahannya sih nggak apa-apa karena tidak masuk ke jauh jadi orang puasa lalu dia suntik nggak apa-apa yang membakar puasa ini yang masuk ke dalam dari yang saya nah, ini harus kerja tapi kalau lupa kelupaan atau lupa tidak apa-apa sekarang ada orang puasa sudah anggap dia kerja atau ke sholat Jumat pulang ke rumah siang lupa kalau dia itu puasa saya masuk di rumah terus masuk saya di dapur duduk makan dapat dua piring terus minum dua gelas teh ada pisang sekali gasak sekali sudah perutnya kenyang lalu sudah minum SD datang bapak ada apa sampai di sini ya makan kenapa setiap hari siang makan, pulang di Sumatera dia kerja ya sama nah, kan. Akhirnya puasa, astagfirullah, lupa Nah bagaimana? Tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah SWT. Rizqun saqahullahu ilaik. Itu rezeki, tidak apa-apa. Jadi, ya tidak apa-apa. Nah, jadi kalau lupa tadi perutnya kenyang, tenggorokannya dingin, segar, minum, puasanya sah, tidak berdosa. Karena apa? Karena lupa. Asal jangan melupa. Nah, kalau melupa itu berbahaya. Menipu Allah. Nah, ya, harus berhati-hati. Jadi kalau lupa terjadi seperti itu harus kita tahu bahwa ini tidak apa. Nah, sekarang orang yang akan mengingatkan harus tahu. Jadi caranya mengingatkan orang yang sedang lupa akan makan, kita lihat kalau dia mau makan kita ingatkan, Pak, sampai puasa. Oh iya, tapi kalau dia sekir makan, makanan yang masih dia mulutnya, jangan terus diingatkan saja. Biarkan dulu lihat selahnya. Kira-kira sudah ada ada, baru kita tahu. puasa. Tapi kalau masih di sini, kita katakan lupa salat puasa, nanti dulu kan. Nanti dulu nih masuk sekali, batal sudah. Karena dia seluruhnya tahu diingatkan puasa. Atau berhenti di sini bagaimana? Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Nah ini yang amar ma'ud dan tidak bijaksana. Maka itu amar ma'ud dan harus bilhair tahu cara. Jadi harus mencegah. Nah, ini kesemuanya dikatakan oleh Al Imam Al Ghazali saumul umum. Jadi ini puasa biasa, puasa umum sesuai dengan ketentuan syariat, Ia niat dan tidak menjalankan sesuatu yang membuat puasa. Puasanya sah. Tapi apa diterima oleh Allah belum tentu. Nanti dulu. Masih ada lagi syurutul kabul. Karena semua amal perbuatan ibadah kita. Kalau kita berbicara yang wajib, ada tiga syarat. Syurutul wujud, syurutul sehat, dan syurutul kabul. Syarat wajibnya, kalau itu wajib. Syurutul sehat, syarat sahnya. Dan syurutul kabul, syarat diterimanya. Nah, maka Al-Imam Al-Ghazali membahas dan menjelaskan Lissawi salatu darajat Puasa ini ada tiga tingkat Saumur umum saumur khusus saumur khusus khusus Saumur umum Puasa umum biasa Ya tidak makan dan sebagainya Ini namanya saumur umum, umum Sah dan betul Tapi untuk diterimanya oleh Allah harus kita tingkatkan kita mengadakan saum khusus. Nah, gimana saum khusus? Kita harus jaga panca indera kita, anggota badan kita, tubuh badan kita dari semua kemungkaran dan kemaksiatan. Mata harus kita jaga, telinga harus kita jaga, hidung kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, seluruh tubuh badan kita kita jaga, jangan sampai terjerumus ke dalam mungkar dan maksiat. Sebab Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Khamsun yuftir nasoi. Lima perkara membatalkan orang yang berpuasa. Jadi tidak membatalkan puasanya, itu membatalkan orangnya. Artinya membatalkan pahala orangnya. Hingga orang yang berpuasa itu tidak mendapat pahala dan tidak diterima oleh Allah SWT. Al-kadhib dusta wal ghibatu rasa Wanamimatu wal namimatu mengadu domba wal yaminul kadibatu sumpah palsu wal nadharu bisyawatir melihat apa-apa dengan syahwat nah, jadi kalau kita melakukan puasa lalu kita terjerumus dalam salah satu dari yang tersebut tadi betul muka dan maksiat betul puasa kita sah puasa kita cara syariat benar betul cocok tapi tidak diterima oleh Allah karena kejiwaan kita dan anggota badan kita tidak kita jaga dari perbuatan mungkar dan Ini menyebabkan puasa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Walaupun di luar puasa atau perbuatan tadi haram, apalagi di dalam Demikian juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Malam yada kau zur wal amala fihi falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'ama wa syarabahu barang siapa yang tidak mau meninggalkan omongan yang dosa dan perbuatan dosa tidak perlu bagi Allah orang itu meninggalkan makan dan minum karena Allah tidak akan menerima nah sebab itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan rukta sa'imin laisa min siyami illa ju' Warubba qaimin laisa min qiyam ila Mungkin ada orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya hanya lapar. Dan mungkin orang yang sholat malam tidak mendapat apa-apa dari sholatnya hanya tidak tidur saja. Kenapa? Nah, di sini dalam jurusan hakikatnya, kejiwaannya, penjagaan terhadap anggota badannya tidak diperhatikan hingga menyebabkan puasanya tidak diterima oleh Allah dan tidak ada pahala. Nah, maka itu perbuatan-perbuatan di luar puasa pun harus kita jaga diri kita dari kesemuanya tadi, apalagi di dalam perbuatan apa di dalam peraturan puasa, apalagi dalam Ramadan sekarang Adapun masalah saum khusus khusus yang ketiga ini bukan pangkat kita, bukan tingkat kita. Ini adalah untuk an-nabiyyin dan as-siddiqin. Artinya bukan hanya puasa tidak makan tidak minum, bukan hanya menjaga anggota badannya dan pandainya dan bukan maksiat, menjaga jika hatinya dan pikirannya tidak memikir apa-apa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ini berat sekali bukan pangkat itu. maka kita kaum muslimin dan muslimat di dalam kita melakukan puasa harus syariatnya cocok sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh agama Islam ini dan harus kita tingkatkan kita jaga diri kita daripada serba semua perbuatan yang tidak agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa <clears throat> Maka itu hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa kalau kita sejak dalam hal ini orang jual beli di pasar dan sebagainya. Nah, harus betul-betul benar. Jangan saya bohong, jangan saya sumpah palsu, jangan menipu orang dan sebagainya. Termasuk juga kebiasaan orang-orang perempuan. Sekarang melakukan puasa, keluarnya terbuka auratnya. Nah, ini menjalankan amal zuhur. Nah, di sini rugi. Akhirnya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada pahala. Dia puasa, tapi keluarnya dan perbuatan muka dan maksiat. Bagaimana? Dan yang lihat juga sama. Wanallahu bisawati. Yang berbuat yang demikian, yang lihat demikian sama. bilang puasanya. Artinya tidak ada pahala dan diterima oleh Allah. Sedang di luar puasa tidak boleh dan harap apa itu puasa. Maka kita-kita ini harus menyayangi kaum istri kita, keluarga kita istri, perempuan. Jangan saya melakukan puasa dia keluar begitu lah. Ini bagaimana? Apalagi menganggapnya tidak apa-apa. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ini sudah kembali kepada masalah akidah dan keyakinan, bukan lagi masalah biasa, tapi sudah kembali kepada masalah akidah. Maka itu harus sangat diperhatikan. Lebih daripada itu di jalan menjalankan puasa. <clears throat> Lalu dia tetap melakukan perbuatan rentan, riba. Bagaimana? Sedang melakukan puasa. Bulan Ramadan. Ya urusannya jual beli hutang piutang masih menjalankan perbuatan di riba. Bagaimana? Hasilnya dimakan lagi untuk berbuka, untuk sahur. Uh, bagaimana? Sedang di luar puasa ini pun diharamkan, apalagi dalam puasa dan bulan Ramadan. Maka kadang-kadang orang hanya terbatas sapi saja. Sudah pokok puasa, tidak makan, tidak minum wajah kebetulan. Memang betul dan sesuai dengan syariat. Tapi harus tahu peningkatannya. Supaya kabul, supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dasarnya kata dikata Allah bilang imanan wa isabat ini dasarnya pokok dasarnya imanan wa isabat maka kita harus berhati-hati. Kadang-kadang orang mendengarkan ini setan masuk. Nah, selagi kamu belum dapat menjaga diri dan jiwamu, tidak usah puasa. Wah, ini racun setan masuk. Hembusan setan. Kita tidak puasa tambah dosa. Kita meninggalkan puasa sehari saja daripada hari Ramadan. Tidak ada udur syar'i, tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehari kodok sehari, tapi dosanya tidak dapat kita tutup dengan puasa beberapa masa. Ha, harus melalui tobat yang sesungguhnya. Karena ini perlu dosa yang besar. Maka justru terangkan. Walaupun percaya hanya puasa Ramadan, tapi tidak mau menjalankan tanpa udur syar'i, ini termasuk asi maksiat roh. Ini harus melalui tobat yang sesungguhnya. Bagaimana salah satu tobat? Jadi bagaimana kita-kita ini wajib kita menjalankan secara syariat dan kita tingkatkan secara apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sahnya dan untuk diterimanya puasa kita oleh Allah SWT dan kita akan mencapai pahala yang dijamin oleh Allah begitu besar. Maka harus Nah, kalau kita sudah lihat begini, bahwa betul-betul puasa itu adalah pembinaan rohani, langsung dari pembinaan jismani, pembinaan akli dan fikri sehingga kita dapat ditingkatkan menjadi orang yang tinggi dalam rohani, jasmani dan akal pikiran. Nah, maka itu pahalanya di diborong oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW wa ana ajzi dan akulah yang memborong pahala kemudian Saudara-saudara, kalau kita berada di dalam waktu berpuasa, hendaknya menjaga diri sampai kalau kita dicaci maki orang, diajak bertengkar, tidak boleh kita melayani. Haruslah mengatakan pada diri kita sendiri atau menjawab pada orang lain ini mursaib kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa insab tahu ahadul aw Faliyakul inni امرؤ sahib, inni امرؤ sahib, inni امرؤ sahib. kalau ia dicaci maki orang-orang atau diajak bertengkar sedang dia mengaku puasa katakan saya ini orang puasa saya ini orang puasa saya ini orang puasa tidak akan melayani orang katakanlah diri sendiri atau katakan bersama orang itu pak saya ini orang puasa tidak akan melayani sampean terserah sampean tapi kalau agama diganggu orang yang pun dalam hari puasa. Biarpun dalam bulan Ramadan harus ketentang, harus kita lawan demi membela syariat agama Islam. Sampai terjadinya perang Badar itu di jalan bulan Ramadan. Malah perannya, pertempurnya mulai itu tak hari Jumat tanggal 17 Ramadan sama dengan tanggal turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran bisa pada malam Jumat 17 Ramadan itu nuzul Al-Quran yang malamnya Al-Qadar terjadinya perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW ada di Madinah melawan orang kafir pertama perang yang dialami oleh orang-orang Islam hingga Nabi berdoa ya Allah kalau ini jamaah kita ini tidak engkau beri kemenangan hingga kalahkan tidak ada lagi yang akan menyembah engkau ya Allah dan dunia sampai begitu dengan 315 melawan 1000 itu pada hari Jumat tanggal 17 Rabiul jadi di mana saja kita berada, waktu apapun saja kita berada, meskipun dalam keadaan puasa, meskipun dalam bulan Ramadan, kalau agama diganggu orang, harus kita tentang, harus kita lawan demi untuk kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hasil menang, alhamdulillah mati mati syahid surga langsung tempat. Tapi kalau diri sendiri, ya dicaci maki orang, dihina orang, sudahlah diam jangan jangan. Apalagi jauh istrinya ya nggak apa-apa anggap obat saja iya dah kalau, kalau oh, suami para laki-laki istrinya hanya begitu bagaimana pak mau raya mau hari raya belum punya apa-apa sampai kok diem saja orang tidak tanggung jawab sampai tidak punya akal uh suaminya digasak tidak punya akal ini puasa bagaimana sudah ini soib ini soib ini soib apa begitu jangan dilarang apa jaga itu ditentang dilayani. Karena untuk pribadi loh, ah, ayo ya, pribadi yang apa-apa. Begitu juga orang, orang perempuan suaminya begitu suka marah dan pengen puasa ya katakan ini solim ini solim saya orang puasa saya orang puasa nah jadi ada masalah untuk pribadi ada masalah untuk agama kita harus dapat membedakan tapi kadang-kadang kita orang kalau pribadi tersinggung wih marahnya luar biasa tapi kalau agamanya terganggu jawab tak menjadi. nah ini bagaimana soal pribadi kan tidak apa-apa biar dicaci maki bagaimanapun ayo nah, dan bagaimana kalau ditentang itu tidak tapi kalau syariat atau agama dinodai orang atau diganggu orang apalagi akan merusak orang nah, di sini harus kita betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah Subhanahu wa Kemudian di dalam kita melakukan puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang sudah sering saya terangkan dan banyak sudah saya terangkan pada pengajian-pengajian yang lalu. Peningkatan amal-amal ibadah kita. Hendaknya kesempatan kita gunakan dengan kita menambah amal-amal kesunatan termasuk apa yang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW salat salat sunnah pada malam hari wasanan tulakum qiyamah salat salat sunnah pada malam hari yang terkenal dalam masyarakat kaum muslimin ialah salat tarawih ada salat khusus kita lakukan pada bulan Ramadan setiap malam setelah eh, isya setelah sholat isya sampai fajar waktunya jadi ba'da sholat isya sampai fajar ini waktunya nah sholat itu yang terkenal dengan sebutan sholat tarawih jadi sholat tarawih sholat sholat sunnah yang hendak hendaklah kita lakukan pada setiap malam bulan Ramadan Waktunya setelah lebar Isya sampai fajar. Jumlahnya 20 rokaat Dan tidak ada tarawih kurang dari 20 rakaat. Kalau orang mengatakan ada tarawih 20 rakaat itu tidak punya dalil. Kalau orang mengatakan tarawih 8, tanyakan <clears throat> mana hadisnya tarawih 8? Tarawih 8. Dia ya akan jawab. Hadis Aisyah, Nabi sholat fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Delapan terus tiga. Itu bukan tarawih. Fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Itu sholat malam, itu sholat witir. Sebelas, delapan dengan tiga berapa? Sebelas itu sholat witir. Itu kita lakukan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi sekarang kita akan membahas sholat yang khusus pada Ramadan yang terkenal dengan nama Tarawih. Kalau bukan Ramadan tidak boleh kita Tarawih. Kita umumkan nanti malam sore tanggal 27 Syaban, mari kita Tarawih. Kita orang. Anak kecil-kecil ketawa semua. Lindur kok sampai. Hmm. Itu belum Ramadan ini. Kok sudah Tarawih? Bagaimana? Lu kenapa? Karena sholat ini. Oh iya tapi khusus Ramadan. Kalau tidak mau tidak Tarawih. Nah, jadi sholat Tarawih Sebab dalam riwayatnya begini. Kalau kita akan berbicara masalah sembahyang malam, terserah. Berapa saja. Apa Ramadan atau bukan Ramadan, tapi sholat ma malam. Qiyamul lain, sholat lain, terserah. Berapa saja. Sebab <clears throat> zaman Nabi Muhammad SAW <clears throat> ketika datang bulan Ramadan akhir-akhir masa Nabi Nabi dalam Ramadan malam sesudah isya pulang, enggak pulang. Ya biasa Nabi sholat tahajudnya sendiri di rumah. Dalam akhir-akhir Ramadan ada riwayat Nabi keluar tanggal 21. Ada riwayat 23 malam. Malam 21 sesudah sholat isya Nabi keluar ke masjid semua Kalau kita ambil jam kita ini kira-kira jam 9.10. Sudah. Karena Nabi keluar ke masjid dan di situ ada saja sahabat itu. Sahabat dia tadi ke masjid, salat ikut mereka malam Ramadan. Mereka ikut salat. Sudah. Besok malam tanggal 22 Nabi tidak keluar. Malam 23 Nabi keluar lagi, sudah tengah malam. Anggap jam kita ini jam 12 keluar. Orang sudah agak banyak karena masing-masing beritahu kawannya. Sudah nunggu Nabi tengah malam. Tanggal 24 Nabi nggak keluar Orang-orang sudah banyak karena ini salah, salam, tahu apa di malam Nabi keluar masjid, sholat kita ikut. Akhirnya banyak di masjid, penuh masjid. Nabi tidak keluar. Keluar Nabi sudah hampir sahur, sudah akhir malam. Orang-orang menunggu. Memang sahabat Nabi Muhammad SAW memang kuat. Kalau menunggu Nabi, kalau ibadah itu kuat, walaupun bagaimana jam Nabi keluar sudah akhir malam, sudah hampir sahur mereka sholat ikut eh, sudah akhirnya tidak pulang lagi besok malam penuh lagi orang penuh sampai tidak muat masjid Nabi tidak pulang syukur biasa pulang setelah, sholat syukur Nabi khutbah saya tahu sampean semua ini tadi malam menunggu saya dan berkumpul di masjid saya sengaja tidak keluar sebab kalau saya keluar terus melakukan sholat semacam itu akan menjadi wajib dan kamu tidak kuat. nah, ini rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, Nabi tidak unjukkan terus, kalau terus menjadi wajib umat yang sah. Sudah, itu saja dalam Ramadan. Sampai wafat tadi. Senawa bakal jadi khalifah. Dalam bulan Ramadan, malam-malam begitu masing-masing sendiri. Kan? Sampai Sayyidina Umar jadi khalifah. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, tengah-tengah jadi khalifah, Sayyidina Umar keluar malam dengan sahabat dan kawannya namanya Abdurrahman Al-Qari. Keluar melihat situasi rakyatnya. Dan Sayyidina Umar itu sudah alim. Sudah selalu keluar, bagaimana rakyatnya, umatnya dan sebagainya. Pada malam malam Ramadan Sayyidina Umar keluar ke malam jalan-jalan melihat di masjid kok penuh orang. Dilihat ada apa orang-orang. Dia pada Sayyidina Umar sholat. Ada yang sendiri-sendiri. Daripada begini terpencar dan satu, satu, dua, tiga, lebih baik jadikan satu, sudah sekaligus kan ya. Kata kau, wah iya tepat ini betul. Nah, sudah, besok saya umumkan. Nah, besok saya Umar umumkan. Selama khalifah, saya umumkan. Sholat-sholat di malam-malam Ramadan supaya dijadikan satu. Nanti malam mulai. Bagi orang-orang lagi, saya tetapkan imamnya Ubay bin Ka'ab. Dan bagi orang-orang perempuan saya katakan imamnya Abdurrahman Al-Qari. Nanti umumkan sudah. Sudah diumumkan. Nanti malam orang-orang sudah serentak ke masjid. Laki-laki sendiri, perempuan lain tempat. Sudah sholat jadi satu. Selamat keluar lagi, lihat lagi. Lihat orang sudah saja satu, senang-senang malam Malah mengatakan, Faya ni'matil bid'atu hadihi. Alangkah baiknya barang bid'ah ini. Alangkah baiknya barang baru ini. Nah, kemudian kenapa dikatakan baru? Karena zaman Nabi tidak ada model itu, zaman Sayyidina Umar tidak ada apa model itu. Ini inisiatif Sayyidina Umar. <clears throat> Lalu Sayyidina Umar ditetapkan sholatnya 20 rakaat witirnya. Tapi Sayyidina Umar sendiri tidak ikut sholat. Kenapa? Sayyidina Umar omong, lebih jauh. Orang yang tidur lebih dahulu lalu bangun kemudian sholat itu lebih utama, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat dulu lalu tidur. Nah, Sayyid Umar mengejar yang mana? Mencari fadilah atau ganjaran pahala yang besar. Jadi orang yang tidur dulu lebih dahulu. Kemudian sholat itu lebih afdal, lebih utama daripada orang yang sholat dulu kemudian tidur. Nah, saya tidak ikut, saya mengejar. Maksudnya, ini cara Kemudian orang-orang Mekah, orang ini Medina, orang-orang Mekah menjalankan ini dengan mereka selingi setiap empat rakaat tawaf. Mereka sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, lagi dua rakaat. Sudah berempat, istirahat, nasu. Tapi ngasuhnya bagaimana? Tawaf. Tawaf tujuh kali, tawaf dulu tujuh kali. Sudah, terus sholat lagi, dapat empat rakaat, off lagi, begitu selanjutnya. Maka setiap empat rakaat karena diselingi dengan tawaf ini disebut seistirahatan, setarwihah, satu tarwihah. Karena ada beberapa tarwihah dijamak menjadi tarawih. Kita ambil gambarnya terawih. Nah, sebab ini sholat dinamakan sholat tarawih. Jadi kalimat salat tarawih bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari Sayyidina Bakar, tapi dari keadaan zaman Sayyidina Umar disebutkan ada ini tadi. Jadi saat ini adalah 20. Maka imam 4 ini semuanya mengatakan 20 tarawih. Sudah. Hanya Imam Syafi'i mengatakan harus dilakukan dua rakaat salat, dua rakaat salat, dua rakaat salat. Imam lainnya boleh dilangkap dan sebagainya. Nah, kalau kita konsekuen dalil, kalau kita nyebut sholat tarawih, ya ini. Kalau tidak mau tarawih, jangan nyebut tarawih, terserah. Sholat tiamul, lain. Usalli rakaatin min qiyam Ramadan dari ta'ala. Saya sholat dua rakat, tiam Ramadan atau terserah. Delapan, empat, saya sukanya Atau witir saja cukup delapan dan tiga. Tapi jangan mengatakan tarawih. Saya kalau ke orang lupa, saya mengatakan tarawih delapan. Tarawih sekian. Mana dari dari hadis langsung? Kalau ini sholat, ya itu kan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan lihat ya Aisyah ini. Nah, jangan seperti Kalau kita tidak mau terawih, tidak ya apa-apa. Sunnah loh. Sudah saya akan qiyamul lail, terus sana. Tapi qiyamul lail nah, hari jangan keliru tafsir, jangan keliru men men men menamai dan jangan keliru meniati. Nah, jadi kita-kita ini sholat terawih ada dua rakaat sampai ke Mekah dan Madinah, masjid Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah itu jorokat malah khusyuk tenang hampir berapa jam. Sampai sekarang. Jadi di Masjid Haram adalah terawihnya 20. Di Masjid Madinah juga terawihnya 20 sampai sekarang. Malah puasa di Masjid Haram, puasa di Mekah, wah ini satu kenikmatan yang besar selain paham. jelas. Jadi kita kesemuanya harus menjalankan bagaimana yang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dibawa oleh para sahabat serta ulama-ulama kepada kita penjelasannya bagaimana yang saya terangkan. Nah, kalau orang sudah tahu begitu, insya Allah tidak akan ada pertentangan, perdebatan dan sebagainya karena masih tahu beginilah masalah. Maka harus kita bongkar, kita jelaskan permasalahannya, bagaimana asalnya, bagaimana sampai terjadi demikian. Nah, begini. Tinggal kita mau melakukan, melakukan yang ini atau yang ini terserah. Tapi kalau mengatakan sudah mau terakhir boleh 20, boleh 8, boleh 4, boleh nah, ini kan tidak beda. Sampai imam tempat ini Hanafi Maliki Syafi'i ambil sama. Nah, ini jelas kita Jadi jelas bahwa sholat tarawih sebagaimana saya terangkan ada pesawat witirnya itu langsung witir itu 11 paling banyak. Boleh 9, boleh 7, boleh 5, boleh 3, boleh 1. Kemudian Salat tarawih tadi disunatkan berjamaah. Salat witir khusus Ramadan itu sunnah berjamaah. Kalau witir di luar Ramadan tidak sunnah berjamaah. Jadi sholat witir dalam bulan Ramadan disunatkan dilakukan dengan berjamaah. Kalau sampai di luar Ramadan tidak disunatkan untuk dilakukan berjamaah. Nah, maka itu kalau kita menerima apa-apa penjelasan, jangan segan untuk bertanya dalil dan sebagainya. Untuk nah, memperkuatkan keyakinan dan akidah, serta untuk meluruskan perjalanan kita dalam peribadatan. Maka ulama-ulama kita terutama dalam madhab Syafi'i sudah menjelaskan dengan seluruh-seluruhnya dan sebagaimana yang diantaranya yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi sudah saudara walaupun sholat tarawih, sholat witir itu kesemuanya ada sunnah, tapi syarat rukunnya sholat harus tetap kita pegang dan kita lakukan. Jangan dianggap ini sholat sunnah, sudah seadanya. Kalau seadanya kan bukan sholat. Bagaimana seadanya? Fatihahnya murad mari. Ruku, eh, tidak sujudnya tanpa tumak nina. Akhirnya nggak sah Sholat Sebab arkan sholat ada fatihah. Kita membaca fatihah itu sendiri. Apalagi dalam sholat ada syaratnya. Ada syurutul fatihah. Di antaranya ada tasdidnya, tasdidatul arba asyota. Ada tajwidnya, ada panjang pendeknya, mat-matnya, dan sebagainya. Ini harus betul-betul. Cepat boleh, tapi jangan merusak huruf, jangan merusak tasdid, jangan merusak cara pembacaan, jangan merusak tajwid. Toh sudah pernah saya terangkan, membaca Quran itu ada tiga tingkat. Ada tahqiq, tartir ada tadwir, ada hadir Tartil, membacain lambat, wah ini tartir tahqiq. Ada tadbir sedang, tidak lambat. Ada hadar, hadar cepat tapi syaratnya tidak mengurangi huruf, tidak merusak huruf, tidak merusak pasca, panjang pendeknya mat harus tetap ada. Walaupun hanya mat yang dipakai ukuran mat kalau sudah lebih daripada ini cepatnya itu laisa minal qiraati syai bukan qiraat bukan bacaan. Nah, bukan bacaan. Kita lakukan dalam sholat dalam surat Fatihah tidak sah Fatihah itu. Kalau surat Fatihah yang tidak sah, soalnya nggak sah. Sengaja diterjang adalah dosa. Melanggar wajib dosa. Apalagi rukunnya pemaknanya nggak ada. Nah ini rukunnya ini tidak ada, sujudnya ini tidak ada, dan sebagainya. Begini. Nah, maka kalau orang menjaga begitu, kita wajib memperingatkan Pak. Sampai sekarang diangkat jadi imam langgar ini. terawih, sing genang. Cuma nina jam cepet boleh tapi jangan mengurangi. Nah, kalau saya sadar, oh ya sudah saya perbaiki. Karena kita ibadat ingin diterima oleh Allah. Tapi kalau yang pengku, dingin begitu, mau apa sampean? Selamanya saya begini, turun temurun, mau baik tak mau keluar, buat ini pengku ini. Nah, orang begitu harus operasi. Ini kan melanggar syariat. Kalau kita nggak kuat, ya jangan ikut. Ikut orang salah-salah, ikut orang dosa-dosa ikut orang salah salah. Kita makmuman pada orang yang salah, ya salah. Nah, kadang punya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dapat apa? Ringkas boleh Allahu Akbar, Subhanallah Azim. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, Subhanallah Ala. Allahu Akbar, Rabbana fil warhamni. Allahu Akbar, subhanahu Subhanallah Ala. Lakal nah, boleh. Sebab ada tumak nina ya biqadri subhanallah Allah sudah cukup tumak nina. Tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Allah Allah Ini dapat apa? Ini kata orang Quran jonggol. Ini sholatun nakril hurab. Pernah ada orang sholat. Ya, sholat sendiri, tapi duduk. Sholat sendiri sama Nabi. Datang ini orang. Assalamualaikum. Jawab al Dia Diusul Nabi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi, kamu belum sholat. Ini sholat sunnah dia. Sholat, tidak ada datang lagi. Dia usir lagi sampai ketiga. Setelah ketiga, dia jawab, Ya Allah, saya nggak bisa sholat. Senang aja di sholat, alim di sholat. Bagaimana? Habis spontan jawab, Ida kum ta'ila sholat. Fakabir waqra' ma tayassara Qur'an. Summarka hatta tatma inna raki'an. Summa tadil, hatta tatma inna qa'iman sul masjid hatta tatma sajidan sampai akhirnya nah ditekankan di sini tumarka hatta ra rakian rukuklah kamu sampai kamu tumaknina eh tidak sampai tumaknina nah itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang orang diperingatkan begitu ada yang oh, maka itu sedikit tapi mantap dan sempurna lebih baik banyak yang tak kalah. Kita jawab, lebih baik banyak yang mantap, yang kuat, yang cocok, lebih baik dari sedikit yang begitu. kita tetap yang banyak, yang 20 rakaatnya tarawih, tapi yang kumar, nina, yang khusyuk, dan sebagainya. Nah kadang-kadang setengah jam beres. Oh beliau isya dua rokaat, isaknya empat rokaat, enam, tak jelas dua rokaat, delapan, Terawih 20, 28, witirnya 3, 31 rokat dengan doanya sekali setengah jam beres jelas bukan sholat ini. Malah bangga ini. Sampai sholat gimana? Sholat sana. Wah, dilanggar saya hebat. Apa? Cepat. Kadang-kadang tidak sampai setengah jam beres menang terus. <laughs> menang salah. Nah ini bagaimana? Saya rasa paling cepat satu jam. Insya Allah satu jam sudah, sudah sedang. Kalau kita tidak dapat lebih ya satu jam. Apalagi fatihahnya ini pakai berotokan bukan ke di luar di luar salat pun itu tidak boleh. Lain kalau orang mengapal-apalkan, orang mengapalkan, usaha mengapalkan tidak apa-apa. Mengapalkan itu oh, oh, apa? Bukan surah mengapalkan. Jadi orang mengapal-ngapalkan itu bukan qiraah, Tapi kalau niat ah tidak boleh kerutukan itu hadroman. Jadi dia dapat ganjaran. Yang nyemak pun dosa, yang membaca pun dosa. Kenapa dosa? Tidak masuk qiraah melanggar syariat. Kenapa? Sebab orang baca Quran wajib dengan tajwid. Ta'allumu ilmu tajwid fardu kifayatin wal amal bi fardu ainin. Baca Quran dengan tajwid itu fardu ain. Sekarang melanggar fardu ain dosa enggak? Ya, kembali saja kepada usul fikih. Al wajib itu apa? Wajib wajib kita jalankan. Siapa menjalankan wajib dan ganjaran meninggalkan wajib dapat dosa. Ini fardu ain sekarang ini, maka itu kembali kembali saya apa-apa jangan kita ikut jangan kita jalankan kalau belum tahu ilmunya nah, mas kita harus belajar ilmunya sendiri nah, jadi tarawih kita jalankan sebagaimana mesti Ya, ini mesti lalu ada masalah yang penting kalau kita jam Ramadan sholat witirnya kalau kita ini satu witir dalam Ramadan atau di luar Ramadan kalau dapat witir itu jadikanlah saya yang terakhir pada malam hari terakhir nanti. Nah, kalau tidak bisa malam nanti terakhir ya boleh pada isya terus witir. Kalau sudah witir sudah jangan witir lagi. Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salatmu pada malam itu witir. Jadi penutupnya salat malam adalah witir. Kalau witir sudah penutup. Maka menjelaskan la witrani fi laylati. Tidak ada dua witir dalam semalam. Ini jangan witir semalam. malam. Maka witir, witir lagi. Ini bukan witir lagi. Nah, maka kadang-kadang orang sudah ikut witir, malam bangun witir lagi. Hilang witir. Anggap sekarang tiga, witirnya tiga. Sudah. Dun. Malam bangun. Soalnya lagi witir tiga lagi. Lumayan. Jadi berapa ini? genap jangan hilang witirnya witir kan ganjil 11, 9, 7, 5, 3, 1 ini witir ya. tapi ini sekarang 6 2, 4, 6, 8, 10 ini kan genap kan, apa, jangkep namanya genap ini bukan witir maka Nabi katakan la witrali filainati nah, kadang-kadang untuk di masjid sudah saya contohkan kalau sudah tanggal 21 diadakan witir malam ya malam Loh, yang hasrat, yang hasrat ikut witir malam, jangan ikut witir sore itu. Apa sudah terawih? Sudah jangan ikut witir, nanti saya malam. Kadang-kadang nggak ngerti sekarang ikut witir, nanti ikut witir. Apalagi sekarang tiga, nanti sebelas, jadi berapa? Empat belas. Tidak ada witir sudah. Hilang witirnya. Nah, ini masalah. Kalau tidak sengaja, saya tidak sengaja. Sudah witir, tidak sengaja akan bangun malam. Atau akan sholat malam, tidak sengaja. Lalu malam bangun, anggap mau bangun sahur. Kok enteng rasanya badan mau sholat? Boleh. Sholat dua, dua, dua tanpa witir. Kalau tadinya tidak sengaja, sudah witir selesai. Malam bangun lantas ingin sholat. Boleh, dua, dua, dua sudah. Saya itu. Nah, sudah. Masalah kedua, kalau orang yang ngerti, kalau sekarang sudah witir, malam bangun, tidak sengaja bangun kok enak mau sholat supaya tidak melanggar hadis tutup dulu waiternya yang tadi tutup dulu ketika kan salat satu. Jadi berapa? Empat. Sudah satu dua, dua, dua. Nanti witir lagi. Nah, ini kan dapat begini. Tapi semua ini jangan ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan berarti melanggar sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Melanggar sunnah setidaknya makruh. Kemakruhan ini bisa menghilangkan kan? Jangan. Nah, maka saya terangkan kalau orang tidak ada hasrat bangun malam, terus langsung witir sebelum tidur. Kalau ada hasrat bangun malam, witirnya akhir kan jadikan akhir malam. Hingga sholat kita betul-betul sesuai dengan hadis ij'alu akhiro sholatikum bil laili witran. Ini harus diberitahukan. Kasihan yang tidak ngerti akhirnya ya nol kosong. Nah, ini harus ada ilmunya. Maka di masjid-masjid kalau mengadakan apa-apa itu harus diumumkan, dijelaskan jalan syariat, nah, hadisnya begini, syariatnya begini, fatwanya fuqaha begini. Nah, jadi sudah Orang tanya, kalau saya jadi imam bagaimana? Ya, imam bagaimana? Jadi saya ini jadi imam terawih, imam witir. Tapi saya ini ada hasrat mau bangun malam. Kalau begitu waktu witir jangan ngimami, serahkan orang lain. Jadi mau polis saja seolah oleh Pak Samin jadi saya nanti kalau Pak kan enak kalau ini kan orang ini juga bikin saya juga bikin malam lainnya bagaimana ya malam, malam semua ya malam semua tidak pikir dulu kan enak tambah enak ya jawab nah itu kalau oh, tidak saya sekali ya sudah sama bisa jelas jadi <clears throat> Kalau kita jalankan dua-dua tadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Nah, orang yang sebagai anak yang baru keluar dari kandungan ibu. Kemudian orang perempuan bagaimana? Orang perempuan sudah berapa kali saya terangkan, orang perempuan itu lebih afdal di rumah. Orang perempuan lebih afdal di rumah Sholat wajib itu lebih abdul di rumah perempuan. Apalagi sholat sun, Jadi orang perempuan lebih abdul di rumah. Kecuali etikaf itu kan nggak bisa loh, kecuali di masjid. Etikaf dilanggar nggak bisa. Etikaf di musola nggak bisa. Etikaf harus di mana? Di masjid. Wa antum nafir fil masajid. Nah, Apalagi orang-orang perempuan keluarnya ke masjid tidak menjaga syariat pakaiannya ya model itu, minyak wanginya ya model itu, kadang-kadang tidak izin suaminya, tidak izin orang tuanya. Keadaan demikian tadi, ini mengejar sunnah, menghancurkan wajib. Sama dengan akan membangun rumah, menghancurkan kota. Membela eh, kawannya, temannya, membunuh ibu bapaknya. Bagaimana? Nah, akhirnya tidak dapat apa-apa dalam dosa. Jadi para bapak dan para suami yang mempunyai keluarga istri tadi hendaknya betul-betul memimpin mereka dan menuntun mereka jangan terjumus ke dalam perbuatan yang dosa. Katakan jawab keluar, Pak, bagaimana saya akan sholat pas kok dilarang? Bukan melarang sholat. Saya tunjukkan yang lebih afdol di rumah. Malah saya sampaikan di muka rumah, di tengah rumah, lebih afdol tengah rumah di tengah rumah dengan dalam kamar lebih afdol dalam kamar di tengah kamar dengan di pinggir di bawah belakang pintu lebih afdol yang di belakang pintu apalagi kuahnya sudah roknya begitu tanpa kudung dan sebagainya rukunya taruh di tas baru masuk masjid masuknya masih haram jadi memasukkan haram di masjid mengadakan mungkar masjid di masjid ini kan nemen sudah pakai ruku sholat Buyar sholat, demonstrasi lagi. Demonstrasi buka ruku. Lain. Asli laki-laki, tidak lihat ini kepingin. Lihat ini dosa. Melirik sedikit dosa. <laughs> ini puasa lagi, pandang baru syahwatin, batal puasa, merem tidak jalan. Bagaimana? Loh, yang dosa yang mengadakan itu maka harus cegah. Ya, harus Ini masalahnya. Ada orang jawab, apa tidak boleh? Bolehnya boleh, tapi dengan syarat, syarat menjaga. Kalau tidak, tidak boleh karena ada pengurus halal. Pernah zaman Abu Hurairah. Abu Hurairah jalan, bisa bisa. Ada orang perempuan jalan, putu Allah terapat jalan. Hanya baunya wangi. Di belakang dibawa oleh bau Abu Hurairah wangi. Tangan tinggi, eh kemana? Ke masjid. Begini mau ke masjid? <clears throat> bau wangi begini, ayo pulang mandi. Suruh pulang, suruh mandi. Eh, bagaimana? maka Siti Aisyah itu setelah wafat Nabi sombong. Coba Rasulullah tahu keadaan perempuan begini, tentu mereka dilarang masuk masjid. Karena setelah Nabi wafat, keadaan sudah merosot. Nah, itu mau tidak mau kan dunia begitu. Itu saya Aisyah, Siti Aisyah sudah bicara. Coba Nabi tahu keadaan perempuan begini, tentu akan dilarang oleh Nabi. Mereka keluar. Nah, maka keluarnya perempuan tadi karena alasannya cocok-cocok syariat dan sebagainya. Nah para suami kalau mengizinkan, para bapak atau ibu yang mengizinkan anaknya begitu dan sebagainya, ini ikut dosa. Nah, ini ikut dosa. Karena kulukum ra'in wa kulukum masalah ra'iyat. Nah jelas inilah masalah orang berbuat. Maka lebih baik di rumah. Nah ini khusyuk dan sebagainya. Kadang-kadang orang jawab, apakah di rumah itu tidak akan kehilangan itu qadar? Hmm. Lailatul Qadar itu di mana saja sampai ada. Di masjid, di musola, di langga, di rumah, di mana saja asalkan dalam keadaan tidak mungkar maksiat itu didatangi malaikat. Malaikat memberikan salam. Jadi di mana saja, bukan hanya di masjid saja yang dapat Lailatul Qadar, bukan. Ini malaikat keliling di dunia, kata nazalul malaikat ruh khufiyah di amir rabbihim. Mungkin amat salam ke salamun ya hatta malu fajar mengucapkan salam. Ah, ini di mana saja. Jadi perempuan di rumah usul sholat malam, tahajud, ini dan sebagainya. Tempat kawan itu kader, ya sama pahalanya. Malah datangi malaikat juga jadi salam oleh malaikat. Dan lebih afdol, tidak akan gak dosa sama sekali. Nah, inilah masalahnya. Apalagi zaman sekarang. Wah, sebelumnya apa? Sebelum fajar, habis sahur, wah, penuh ke masjid memang ada seakan-akan syiah seakan-akan tapi syiar apa Uyarso oh Juwan Masya Allah nah di sini putar alun-alun Ijen di mukanya kota Madia sana alun-alun bunga. nah, bagaimana sudah akhirnya jalan sepasang sepasang sudah angkat terus belum masih mau sudah buyar tahajudnya, buyar subuhnya, jalankan Ramadan, akhirnya kena mungkar maksiat lagi. Hilang semua itu, ganja hilang semua. Lalu kalau sudah model begitu, bukan syiar Islam, tapi syiar bukan Islam. Orang kafir ketawa, sudah hasil menang 12 mulu. Yang nggak ngerti maju, katanya kan nggak ngerti maju. Tapi yang ngerti, wah ini kekalahan sampai seorang kafir senang itu. Kadang-kadang wartawan mereka ya apa wah coba berbondong-bondong ke masjid, keluar masjid begini kan foto, tunjukkan. Yang tahu ini menangis hatinya. Ayo, kenapa? Ini bukan syiar agama Islam. Coba model coba dengan busana muslim, dengan cara laki sendiri perempuan sendiri betul syariat baru ini syiar agama Islam itulah yang disebut oleh Allah wa taala yu'adzim syairullah fa innaha min taqwal qulub kalau sudah tidak ilazim berarti yusakhir menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini masalah. Jadi apa yang saya terangkan hendaknya betul-betul kita perhatikan di samping itu semua amal perbuatan yang sunnah dan Ramadan kita jalankan. Termasuk membaca Al-Quran, mendarus Al-Quran, memperbanyak zikir, dan diantaranya sukalah memberi takjil orang yang berpuasa. Nah, ini kesempatan yang paling baik. Kenapa? Untuk meningkatkan pahala puasa kita ini. Sebab Nabi bersabda, "Man fattara iman falahu mithlu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberi takjil orang puasa, dia mendapat pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa ini. Anggap seorang diri, dia puasa. Utuh yang cocok sebagaimana yang tersebut tadi. Bulan Ramadan anggap 30 hari. Dia dapat pahala 30 hari puasa. Tapi setiap sore dia menjamin orang untuk takjil 10 orang. Setiap sore, setiap setiap tahun Satu bulan 30 hari kali 10 300. Lebar puasa dia mendapat pahala, mendapat pahala menggondol pahala berapa? 330 dia seorang diri, tapi ganjarannya 330 orang puasa. Nah, orang satu menjadi 330 orang puasa. Yang 30 dia puasa sendiri, yang 300 karena menjamin atau memberi takjil orang puasa. Namun kita takjil orang puasa, Nabi Muhammad SAW yang siapa bisa? Iya kalau yang kaya. Karena tapi bukan masalah kurma, sebuah kurma atau apa saja, itu sudah masuk pahala. Yang perlu yang takjilnya ini, anggap kita punya pisang lima, potong saja jadi dua, jadi lima, lima sepuluh, pria ini sebagian, sebagian, sebagian, sepuluh orang tiap sore. Atau roti lah, beli satu roti, potong-potong pun jadi sepuluh pun. Atau kurma, beli berapa kurma, satu on lah, jadi ke sepuluh, satu, satu, satu. Eh, ini seberapa? Atau teh, atau kopi dan sebagainya, atau air. Nah inilah yang dinamakan bukan begini setelah orang takjil, setelah sholat maghrib, mau dipotong kambing, diajak ke rumah makan, Ya, ini tidak mendapat pahala seperti manfaat soal iman. Ya ganjarannya besar kalau yang sodako, tapi masih kalah sama yang faktor iman. Jadi waktu takjilnya belum. Nah, maka hendaknya kita fastabiqul khairat berlomba-lomba. Hanya kalau memberikan takjil orang puasa harus sama dengan yang dimakan sendiri atau diminum sendiri. Setidak-tidaknya. Kalau dapat lebih baik. Kenapa? Beberapa ayat Allah berfirman. Pertama, Wala tayammamul khabisa minhu Jangan kau pilih yang jelek apabila kamu in jadi sodako, infak, memberikan takjil puasa. Jangan milih yang jelek. Yang sama dengan makan sendiri. Kalau bisa lebih baik lagi, lantana lul birra hatta tunfiqu mimma Anggap orang punya pisang, pisang raja, wena. Sekarang kita takjil orang puasa, Ya inilah berikan orang. dia ambil sebagian, diberikan sama. Jangan dia pilih pisang, wah raja dia. Orang kasihkan bisa keluduk. Atau yang sempat ini. Ini kasihkan orang, oh, ini kasihkan sana Atau dia minum kopi, kopinya wah AA, istimewa, nomor satu. Yang dikasihkan orang, jagung digoreng. atau karak digoreng, sokotelik digoreng, kasih kopi sedikit. Ini dikatakan bagaimana, nggak mau saja orang-orang itu. Ini menghina ini meremehkan dan dianggap mau saja. Nah, apalagi al-ajru ala hasabil amal. Pahala itu bisa menurut amalnya. Kalau jelek gak terima. Inna Allah tayyibun la yaqbal illa Jadi yang baik. Mesti yang baik dikasihkan. Kalau tidak ya lah, Nah, ini masalahnya. Nah, hal ini bukan yang kaya saja walaupun miskin bisa beli gula, kopi berapa, atau pisang, atau roti, akhirnya menemat. Ngomong nah, di masjid, atau di langgar, di mana, pondok pesantren, ada anak-anak yang ngaji sana, dan nah, sebagainya, belilah. Nah, ini berapa pahala? asal lillahi ta'ala jangan sampai nanti waktu sudah menjamin hari raya ngobrol pamer ke sana ke sini akhirnya ojol nah, jadi laki-laki perempuan ini sama dan pahala asalnya halal dan betul-betul lillahi ta'ala dan baik sebagaimana yang saya sebutkan tadi berdasarkan beberapa ayat Al-Quran nah inilah kesempatan yang supaya Kemudian sudah saudara kalau kita sudah tahu masalah kesemuanya dari garis besar yang saya sampaikan, masuk Ramadan bagaimana? Sabda Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghumma 'alaikum fa indah 'iddat asyhar Berpuasalah karena kamu melihat bulan tanggal dan berlebarlah kamu karena melihat bulan tanggal. Kalau tetap sempurnakan hitungan bulan itu 30 hari. Nah, melihat sendiri atau melihat diberi atau diberitahu orang yang dapat dipercaya. Bukan mesti masing-masing lihat. Kalau tidak lihat, tidak puasa-puasa. Bagaimana? Apalagi kita di Malang, Tidak akan lihat bulan, tanggal ke tanggal. Karena tertentu, tertentu gunung. maka kita di Indonesia menunggu pengumuman di, di Departemen Agama atau ada panitia-panitia rukyat hilal bil Nah, di sana ada beberapa daerah. Kita harus lihat saja. Kalau hari lusa ini tanggal 29 Syaban berarti malam kemisnya tanggal 30 Syaban. Tanggal 30 Syaban kemungkinan tanggal 1 kalau ada ya. Kalau tidak disempurnakan Syaban 30 hari, hari puasanya hari Jumat. Maka malam kemis jangan terawih dulu. Jangan tergesa-gesa mengadakan salat jamaah terawih tapi kita tunggu pengumuman via radio, via TV dan sebagainya. Ada pengumuman, wah ini malam terdapat ru'yah dari sana sini dan sebagainya. Kita tekan malam kemis ini malam satu Ramadan. Alhamdulillah kita terima puasa. Kalau tidak ada ru'yah sama sekali, ya sudah. Istiqmal salatina yauman. Sempurnakan 30 hari. Jumatnya kita puasa. Kalau Jumat sudah otomatis. Malam Jumat sudah selalu itu umumkan terakhir, tidak apa-apa. Dan dia puasa. Sudah langsung istiqmal di sini masalah. Orang tanya, kalau orang dengan hisab, menjaga hisab bagaimana? Tanpa ru'ya. Ini kontras dengan Al-Quran, kontras dengan hadis. Karena Al-Quran Nabi mengatakan, Allah berfirman, Faman syahidah minkum syaraf ya sumsu. Diterangkan oleh Nabi, sumul ru'ya itu banyak sekali beberapa hadis. Dan tiganya sahih semua. Nah, jelas. pun hisab ini ilmu baik kata Imam Syafi'i, ilmu baik menguntungkan dan sebagainya, tapi tidak menentukan maka tetap harus ada rupiah bil sepenuh mungkin awal pada hisab total wah ini malam bulan tampak sekian sangat derajat dan sampai ufuk sana macam-macam begitu tapi Allah maha kuasa bulan tidak dikeluarkan bagaimana Ya Allah kan maha kuasa nah ini jadi kembali kepada ru'yah bil fi'li lagi ru'yah dengan nyata bukan ru'yah dengan khayal dengan bayangan tidak dengan bil fi'li jadi saya rasa demikianlah saudara-saudara apa yang saya sampaikan dan insya Allah semuanya menjadi ilmu-ilmu yang manfaat bagi, bagi kita bersama fitni waktu dan ada beberapa permohonan fatihah ada yang sakit dan ada yang hajat mempunyai urusan semoga kesemuanya yang diberikan oleh Allah SWT hasil dengan al-fatihah Kemudian ada beberapa masalah karena jamnya sudah agak siang hanya saya sampaikan satu dua saja. Orang tanya mengkodoi Ramadan yang sudah lewat Ramadan lagi bagaimana? Maka kalau orang masih memberi hutang Ramadan, ini kesempatan hari-hari ini untuk segera mengkodoi. Kalau sudah sampai kedatangan Ramadan, belum mengkodoi, pertama dosa. Karena mengundur undurkan kodok sampai kedatangan Ramadan lagi. Ini dosa wajib dia kodok. Lalu nanti sesudah Ramadan dia wajib kodok. Setiap harinya, eh, setiap hari kodok dia harus tambahin bayar satu mud. Jadi ya kodok puasa dengan bayar satu mud. Nah, ini kodok. Tapi pertama harus tahu ini dosa. Anggap ada orang pernah ada puasa lima hari. Ini setanggal berapa? 26, 26 27 ya, 27. Sudah. Tidak kodok, datang Ramadan. Jum'ah Ramadan. Belum kodok, dosa dia. Wajib tobat. Sudah. Nanti sebelum Ramadan wajib kodok 5 hari. Setiap harinya, dia kodok puasa dengan bayar satu kati. 6 ons. Sudah Sodako beras. 5 hari ya, 5 kali. Umpama dua Ramadan, dia tambah dosa. Kodok seharinya dengan dua mut Sampai lima Ramadan, sepuluh Ramadan, berapa? Ya, ini moodnya beberapa kali nanti. Nah, maka harus betul-betul kalau masih punya ini. Kemudian adalah bertanya dalam zaman Nabi Adam apakah ada sholat? Ada sholat. Semua Nabi itu ada ibadat sholat, sholat tapi lain dengan sholat sholat kita ini. Kita ada lima waktu, waktu itu ada pagi saja, ada sore saja, ada malam saja, tapi tetap ada sholat. Semua Nabi Rasul ada sholat. Yang lima waktu bagi kita ini hanya khusus umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian perbedaan antara fasik dan munafik. Munafik itu menampakkan iman seakan-akan muslim tapi dalamnya kafir. Ini munafik. Jadi mendohirkan dia itu mukmin tapi hatinya sebetulnya kafir itu munafik yang ancamannya inna munafiqina rafid darkil asfali ada pun fasik orang Islam rusak amal perbuatannya. Islam dah sholat itu fasik, tapi tetap Islam muslim. Artinya tetap Islam tapi fasik perbuatannya Islam, dia Islam, betul-betul Islam itu tidak kafir, Islam betul-betul Islam, hatinya Islam, tapi nah, Ini Sudah minum marah. Nah ini namanya si judi dan sebagainya. Nah, ini. Dia tahu bahwa ini haram, itu dilanggar, ini fasik. Tapi kalau dia mengatakan ini sudah haram, ini baru mur. Nah, jadi jelasnya kalau fasik orang Islam yang berkata Orang yang sudah kafir, rusak sekali. Juga kafir dan fasik. Ini Dan <coughs> ada orang tanya, apa perbedaannya antara hadis sahih dan hadis dhaif dan bagaimana bisa cara mengetahui cara mengetahuinya jadi bagaimana cara untuk memahami antara hadis dhaif dan hadis hasan caranya pertama harus ngaji ilmu hadis Ya, caranya harus mengaji ilmu hadis. Nah, apa ilmu hadis? Namanya mustalah hadis. Terangkan. Hadis sahih itu rawinya orangnya jujur, kuat, pikirannya, apalanya dan terkenal kejujurannya dan kekuatan akal pikirannya. Nah, ini namanya hadisnya. Terus. Kalau orangnya itu ya suka bohong dan sebagainya ini ini hadisnya tingkatnya bol kalau jujur tapi tidak terkenal itu hadisnya hasan nah, jadi tingkat-tingkat ini dapat kita ketahui dengan luas kalau kita ngaji ilmu hadis mustalah hadis tapi kesimpulannya sebagaimana yang sudah saya terangkan jadi adanya hasahih adanya hasan al bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW tapi dari segi roh perawi-perawinya Rawi-rawi ini dibahas olehnya. Sudah saya contohkan begini contoh saja. Ada orang datang sekarang namanya Pak Mat. Datang. Pak Mat cerita. Ada mobil masuk di jurang. Saya tanya, dari mana saya Pak Mat? Saya diberi Pak Ali. Loh, Pak Ali kok tahu? Pak Ali diberi Pak Min. Loh, Pak Min kok tahu? Pak Min diberi Pak, Pak Asal. Kalau Pak Asal di jalan, nampak mobil masuk. Sudah, kita selidiki ini orang empat ini. Pak Mat ini jujur apa enggak? Kena dipercaya apa tidak? Pikirannya kuat apa tidak? Kuat, jujur. Lalu Pak Ali ini bagaimana? Pak Ali ini ya, ya kadang-kadang nggak kali orang. <laughs> ya kadang-kadang begitu. Pak. Ini jatuh sudah ini. Karena ada satu ini jatuh. Hadisnya doif ini. Kan ada ini apa? Ada yang juga bohong satu. Ya, ini jatuh doif. Tapi kalau Pak Ali yang jujur, terkenal, Pak media juga jujur terkenal, Pak Asanya jujur terkenal. Ini hadisnya sahih. Nah, begitulah riwayat ini. Maka ada hadis sahih, ada dhaif yang kembali kepada ulama hadis bagaimana penggunaannya. Lalu orang bertanya bagaimana membunuh hewan dengan diracun. Kalau diberi obat langsung mati nggak apa-apa. Tapi jangan saya menyiksa. Ada kan diracun, mau, mau, ini jangan. Tapi kalau sekaligus, jadi nyamuk sekaligus dan mati apa. atau pukul saya sekaligus. Jangan takzib. Yang dilarang kita takzib, takzib menyiksa. Tidak sekaligus apa? mati tidak. Seperti orang menangkap tikus, ya bunuh saja sekaligus mati. Jangan dimasukkan air angkat lagi, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi. Ini takzib haram itu. Atau dengan membakar, membakar nggak ada sekaligus panas panas panas panas tetap kalau wah sakitnya berapa ini nah ini ini tidak boleh haram lagi jadi sekaligus nah, ini, ini harus sekaligus dengan racun obat tadi sekaligus mati tidak apa jangan tak di takzib ini ya tidak boleh jadi takzib ada yang tidak boleh nah, saya rasa demikian masalah itu nanti masalah-masalah insya Allah kita sampaikan pada hari Ahad karena bulan Ramadan pengajian tetap berjalan dan kembali kepada kitab-kitab yang sudah kita tentukan jadi minggu muka sudah kita di dalam bulan Ramadan pengajian tetap dan insya Allah pahala yang double 70 70 tapi gajinya nanti sekarang cuma satu jam satu jam setengah ya satu nanti bulan Ramadan kali berapa 70 harga tingkatkan maka ajalah kawan dan teman ini kesempatan Walaupun tidak ngerti apa-apa, duduk saja sudah berapa keuntungannya. Mulai Al-Fatihah tidur. <laughs> Sampai bukan Al-Fatihah bangun, tidak apa-apa, jatuh saja. Mereka tidak apa-apa. Haulai kata Allah SWT dalam hadisnya, apa hadis Qudsi yang teman Haulai umul qawm, lais jalisu. Itu kaum, siapa yang ikut duduk tidak akan siap, tetap dapat pahala. Tapi ilmu nanti dulu. <laughs> Kalau tidak boleh dengar, tidak dapat ini jadi ya untuk nah, kita kembali kepada nasihat atinnya dan sebagainya masalah-masalah insya Allah kita jawab semua nanti di sana wallahu alam bisawab bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك عما قضيت اللهم اعطنا نظارا واعطنا من مطر اللهم اعطنا من ابتلاء واعطنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول اخرها من اذان اسرها من عمل ازكاها ومن اخلاق اطيبها من عز خزرها من عافيه من الدنيا خيرها من عقل عنها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر الشر والفتن والمحن البليات ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا شر الظالمين والفاسقين والمؤمنين والكافرين بما شئت وكرمت منهم قدير اللهم انفعنا بما علمتنا سبحان من قولنا اللهم انفعنا بما علمتنا سبحان من قولنا اللهم انفعنا بما علمتنا سبحان من قولنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا من تقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا وبارك بطاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة المتعلمة المسلمين وقوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا معصوما وعملنا مقبولا وسنة مشكورا وجهادا جهادا مصورة من ذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك عليم وانتم عليم انك الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا انك عليم وانتم عليم وارحمنا انت رحيم اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في الدين والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا الله اعلم ارحمنا إيه وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه صلى الله ربنا على نور